bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Tuan Haji Amran beserta seluruh keluarga, ibu, anak-anak, tak dapat disebutkan satu persatu. Kemudian civitas akademika Universitas Baitul Rahmah. Dari mulai Bapak Rektor, Bapak-Bapak Wakil, Bapak Ibu Dekan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang menunggu dari tadi. Yang besar tadi bawa gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Pertama sampai tadi setahu saya acaranya tablik akbar saja, tidak tahu acara yang lain. Ternyata setelah sampai diberitahu ibu bahwa hari ini tepat, tidak ada direncanakan, memang sudah begitu takdir Allah Ta'ala, bertepatan Tuan Haji Amran berusia 89 tahun. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan umur. Yang saya khawatirkan tadi, saya diminta ikut tiup lilin bersama. Itu nanam bocah katanya. Ternyata saya tengok kiri kanan tak ada lilin. Rupanya begitu cara mensyukuri nikmat umur dengan cara bersama-sama berdoa di dalam masjid. Kenapa mesti dalam masjid? Padahal di luar masjid tanah lapang ingin mencari pahala iktikaf di dalam masjid. Maka semua yang ada di dalam masjid ini mendapatkan pahala iktikaf. Lalu bagaimana dengan yang di luar masjid? Selama sob tidak putus. Kalau di luar masjid kosong dalam, tak ada nilai iktikaf. Dalam masjid penuh sampai keluar, maka mendapatkan pahala iktikaf dan bonus ijtihad jihad man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fa huwa fi sabilillah maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah nanti ketika mati dilihat buku catatan amalnya engkau berjihad saya tak pernah ke Palestina saya tidak pernah jihad ke Poso tidak pernah jihad ke Bosnia mengapa dapat pahala jihad pernah ke masjid Baitur Rahmah tapi saya tak masuk ke dalam, dapat juga. Sampai kapan? Hatta yarji'an. Sampai dia pulang ke rumah. Tapi setelah pulang ke rumah, selesai. Jangan gara-gara ini tak pulang-pulang. Jangan nanti sampai jam 10, jam 9 malam istri bertanya, Jima udah kini, jihad. Selesai acara pengajian, pulang dengan tenang, Jangan berdesak-desakan, ambil sampah tutup botol, tunjukkan bahwa Islam agama yang bersih, bahwa Islam agama yang santun. Sebenarnya keluarga besar Tuan Haji Amran hari ini mau menunjukkan kepada kita semua yang selama ini kalau ulang tahun masih meniup-niup api, yang ulang tahun dengan senda gurau tertawa melupakan Allah. Begini cara mensyukuri nikmat. Kalau sanggup buat di masjid dengan tablik akbar. Tak sanggup Bawa nasi bungkus, nasi kotak Ke panti asuhan Tanya ketua panti Pak ketua panti, mana anak yatim di sini? Ada dua ratui Saya mau tanggung makan Sadonya pak, tidak, dua tiga orang Kebetulan anak Dua bungkui kan Ambo surang, bini den surang Anak den surang Makan awak bersama Melembutkan hati dan kareh Datang seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "An qalbi?" Hatinya keras, tak mau menerima nasihat orang. Kata Nabi, "At'imil masakin," kasih makan orang miskin, wansah ra'sal yatim," sapu usap kepala anak yatim. Membawa anak keluarga ulang tahun ke danau, baik, tak ada yang salah. Membawa ke bukit, bagus, tak ada yang salah membawa ke tempat mual belanja sekali-sekali oke. Tapi kalau setiap tahun nanti dia akan menjadi anak konsumtif tergantung dengan materi hadiah. Ada hadiah berarti sayang. Jalan-jalan berarti sayang. Tak ada hadiah berarti tak sayang. Tak pergi jalan berarti tak sayang. Karena setiap disebut kata sayang yang terbayang di kepala dia jalan-jalan hadiah. Bawa dia ke tempat anak yatim, Insya Allah nanti sampai di tempat anak yatim dia akan bertanya. Mama, mama, mama. Jangan panggil mama, awak makan sambal belacan. <laughs> Mama, papa, ini tempat apa? Ini tempat anak yatim. Kenapa mereka di sini? Ayahnya meninggal dunia. Nanti kalau kamu macam-macam, saya tinggalkan juga di sini. <laughs> Insya Allah pulang dari sana dia akan lebih sayang kepada bapak dan ibu karena orang biasa merasa kalau sudah tidak ada kasih sayang itu barulah dia merasa kehilangan tunjukkan kepada orang-orang yang sudah lama kehilangan kasih sayang begitu rasanya maka dia akan sayang akan cinta akan rindu begitu menunjukkan sayang hari ini ditunjukkan kepada saya sebagai anak kemanakan saya datang ke Sumatera Barat tidak orang jauh pendatang, tapi saya dianggap sebagai anak kemanakan dan pulang ke kampung halaman. Ustadz ko kami anggap sebagai air surut, air yang sedang pasang, lalu kemudian surut kembali pulang. Maka kedatangan ini tak lain tak bukan adalah menyambung tadi silaturahim. Man ahabba yusatu lahu Siapa yang mau panjang umurnya, wa yus'a lahu fi asarihi murah rezekinya panjang umurnya falyasil rahimahu sambung tali silatu rahim andailah tidak dibuat acara hari ini saya tak jumpa dengan Bapak Tuan Haji Amran beserta keluarga saya tak jumpa dengan Pak Rektor dengan Bapak-Bapak Dekan dengan Bapak-Bapak TNI Polri hari ini Alhamdulillah man ahsana ilaikum siapa yang sudah berbuat baik pada kamu fakafi'uh balas kalau kamu tak sanggup membalas, doakan. Ini acara ini besar. Siapa yang mentaja ini semua, maka siapa yang sanggup membalas, balas. Kalau tak sanggup balas, doakan. Mudah-mudahan rahmat senantiasa turun kemari insyaallah. Baitur Rahmah, bait rumah, rahmat kasih sayang. Baitur Rahmah, rumah yang diisi dengan kasih sayang. Dan saya dari sejak sampai sampai hari ini, sampai detik ini, dari mulai masuk tadi, rasanya memang kasih sayang saja yang saya dapatkan. Apa tak sayang? Dikasih makan, dikasih minum. Selama ini kalau ditanya orang, Ustaz ceramah di mana? Ustaz ceramah di mana? Kenapa bajunya putih terus? Hari ini barulah orang tahu saya sudah berganti baju. Jadi kalau nampak ada video di YouTube pakai baju biru dengan kain merah pasti orang ingat ini di Baitur Rahmah. Karena selama ini pakai baju putih terus sampai ada yang komen, ada komen di YouTube, Ustaz ganti-ganti baju lah. Hari ini terkabul doa follower. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebetulnya yang memberi pelajaran hari ini bukan Abdul Somad, tapi Suhaibul Hajat. Begitu cara mereka. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tablik akbar, cukup dengan perbuatan, action, lisanul hal, perbuatan, tindakan, absah min lisanul akal, lebih menyentuh hati dan perasaan. Jadi saya ditanya, Ustaz berapa lama tausiah? Di mana-mana saya tausiah tak lebih tak kurang 60 menit. Walaupun pakai baju baru tetap 60. Tapi tetap nanti ada tanya jawab, tulis di kertas, saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, kenapa Ustaz mengatakan tak bisa jawab? Terus terang, ceramah di universitas tak sama dengan tempat lain. Di banyak profesor-profesor. Nah, oleh sebab itu, kalau tak bisa nanti saya bawa pulang ke Pekanbaru, jawabannya akan dimuat di www.somatmoroko.blogspot.com. Silakan akses. Tapi kami tengok di YouTube Ustaz semuanya bisa menjawab. Asal ditanya Ustaz jawab. Asal ditanya Ustaz jawab. Masuk kertas Ustaz jawab. Yang tak bisa saya jawab tidak diupload. Tak ada foto, asal tak ada potong. Jadi disangka orang, hebat Ustaz ya. Semua bisa dijawab. Yang tak bisa dipotong videonya. Itu bagian dari pencitraan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting Adapun yang lalu-lalu yang dulu-dulu Yang sudah tiup lilin Yang sudah buat-buat yang tak baik Dengan cara musik Panggil anak, panggil menantu Pergi ke karaoke Kemesraan ini La ilaha illallah Muhammad Rasul Bukan begitu cara mensyukuri nikmat Allah Begini cara mensyukuri nikmat Allah Direkam, bagus Berapa kamera? Satu, dua, tiga, empat, lima Tapi nampaknya nih duit cie. Ini rekaman ini akan diputar diputar oleh anak Tuan Haji Amran, diputar oleh cucu Tuan Haji Amran, ditengok oleh menantu Tuan Haji Amran. Mereka akan bertanya, ini acara apa nih? Acara dulu datuk, waktu itu pengajian. Kebetulan hari ulang tahun beliau yang ke-89 tahun. Siapa yang ceramah nih? Ustaz Somad. Mana Ustaz itu sekarang? Sudah tak ada lagi tapi pahalanya mengalir. Kenapa pahala ceramah mengalir? Karena ada yang merekam. Kira-kira mana yang besar pahalanya? Yang ceramah apa yang merekam? Ceramah lah. Mereka tidak ustaz. Gayanya tak ustaz. Coba tengok. Bajunya kaos. Celananya jeans. Mereka tidak usah. Tapi ilmu mereka dipakai merekam, upload ke YouTube, dua hari begitu ditengok, tak ada lain. Kenapa? Rupanya tak masuk, paket habis. Artinya apa? Ceramah sekali, habis. Tapi begitu direkam, maknanya banyak. Saya cuma ingin menyampaikan, jangan anggap beramal soleh hanya ustadz kameramen pun mendapat juga limpahan amal soleh. Padahal sekolahnya tidak sekolah agama, tidak di Kairo, dari mana? Fakultas Sains Tech, Sains dan Teknologi. Tapi resikonya besar. Kameramen ini resikonya kalau tua nanti bisa mata itu sebelah tak berfungsi. <laughs> Makanya ganti-gantian. Satu gambar bisa bercerita tentang seribu kata. Satu gambar, seribu kata bisa bercerita. Ambil gambar yang di luar sana. Ambil gambar dari atas, kelirik. Tapi satu kata, seribu kata, sejuta kata yang disampaikan Abdul Somad. Belum tentu masuk ke hati manusia. Ada yang berceramah lewat kata. Ada yang berceramah lewat gambar. Ada yang berceramah lewat video. Tapi ada yang berceramah tidak berkata-kata. Diam saja. Tapi action dan perbuatannya begitu nyata. Sekarang banyak orang ngejek ceramah. Apa itu ceramah? Baguslah kami. Itu ceramah itu NATO. No action talking only. Ada yang bicara, ada yang tidak bicara. Dokter bicara atau tak bicara? Dokter diam. Hmm. Hmm. hmm. Habis menang disuntik. Dokter tak bicara. Dulu kalau anak-anak kita tanya, mau jadi apa? jadi dokter. Dulu ah, saya termasuk yang bingung, Mana ah, anak-anak ketek kau awak tanya ingin jadi dokter. Kini baru mau paham. Penjaga malam, senternya besar, baterainya enam. Dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi menjaga durian. Yang dapat cuma 50 ribu, 100 ribu satu malam. Dokter, senternya ketek. Baterainya dua Tengok telinga sebelah 2 juta. Sebelah lain 2 juta. Lubang hidung sampai juta. Mulut 5 juta. THT, telinga hidung tenggorokan. Tukang martilnya besar, besi, gagangnya rotan, berkeringat, sekali pukul habis tenaga. Dari pagi sampai sore 70 ribu. Dokter tetek aja martil. Ukurnya lutut kiri 7 juta. Lutut kanan 7, kiri kanan sampai balik. Siku 2. yang cil Oleh sebab itu kalau ada anak bapak ibu dari ketek lah nampak bakatnya kama-kamanya membawa martil palu insyaallah dua kemungkinan. Kalau tidak dokter tukang. Mana arah tinggi nilainya masukkan ke Baitur Rahmah insyaallah. Oleh sebab itu maka jangan menganggap dakwah cuma ceramah. Bapak-bapak dari kepolisian, mana yang kira-kira besar peran dakwahnya? Ustadz apa polisi? Jangan jawab. dengar dulu ceritamu. Hari Jumat anggota lambe khutbah. Jadi otomatis mau tidak mau masjid ndak tidak menunggu awak. Karena Ustaz Samad Alun Jotibo maka khotib pengganti dipersilakan naik. Naik khotib. Sesudahnya naik baru mutibo. Itu beda ceramah sama khutbah. Kalau ceramah, insya Allah ditunggu di jemaah. Kalau khutbah, tidak ada. Nyok kereta api cepat. Begitu naik khotib, ambo masuk ke belakang, anak-anak cetek di belakang tidak ada cek surang dan mendengar khutbah. Galak tu. <laughs> Bergurau di belakang. Begitu ambo masuk, surang pun tak ada peduli. Cantik galak ni. Tak lama sesudah itu, ada puluh polisi yang tak lambek. Rupanya polisi kau lebih lambek lah dari ambo. Dia ingin ngurus lalu lintas. Begitu polisi masuk, diam semua anak-anak. Anyang ah, tu. Cameh anak-anak. Jalian polisi. Ma dakwahan efektif? Ustaz atau populis? Apa? Makanya pahami dakwah bukan ceramah. Dakwah bukan kultum, tapi ceramah bagian dari dakwah. Menjadi dokter, bisakah berdakwah? Bisa. Buatkan operasi bibir sumbing gratis. Buatkan operasi hitam masal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda bisa. Itu eh, bukan bergurau Bapak Ibu, serius. Ambo datang ke suatu daerah, ada apa-apa datang mandake kamu. Ustaz Soman, ya, anak saya sudah nikah, tapi sampai sekarang bermuram durja bersedih hati. Kenapa Pak? Rupanya setelah menikah, apa masalahnya? Kalau madu ambo sebenarnya bercerita ke Buya. Apa masalahnya Pak? Menantu ambo tu alun senang Tayangkan itu. Dokter yang bisa. tidak mungkin ambo. Kalau ambo, ambo bawa kan kampak. Artinya siapapun bisa berdakwah, polisi bisa berdakwah. Bahkan dalam mengamalkan ajaran Islam ini terus terang. Tadi saya di dalam rumah Sohibul Bait makan. Ketika makan, Pak polisi, Pak tentara tak makan. Bapak kenapa tak makan? Puasa sunat, Pak Ustaz. Lalamat jabo ay kanay ang busa suko. Ambonan selama ini kau Sarawak. Mari puasa sunat. Ini bulan mulia, bulan Arab. Mari puasa sunat. Rupanya inyonan puasa kuinda. Tapi ambulah ada jawaban. Kalau ditanya, Ustaz tidak puasa? Tidak, kenapa? Ambumu sakit. Ambumu <laughs> sakit. Tadi selesai makan, Ustaz, kalau berwudu, nyo Ustaz berwudu, ah, silakan. Ikut kamar mandi, ikut toilet. Apa tentara tidak berwudu? Dalam hati yang kok, kau tentara, aku tidak sembahyang. Bapak tidak berwudu? Mohon maaf Pak Ustaz, wuduknya belum batal. Rupanya waktu makan tadi tentara itu dalam keadaan berwudu. Makan hanya Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa benar dalam keadaan berwudu. Ustaz tu puluh tidak berwudu. Dua kosong kalau kan. Masya Allah. Casingnya boleh tentara. Casing boleh polisi. Tapi isi. Saya tidak ada main-main Pak Ustaz. Pokoknya kalau sudah jam sholat. Latihan berhenti. Semuanya berhenti. Sholat. Panggilan Allah lebih utama. Itu. Ada polisi. Apa kata Pak Polisi? Ustaz Somad. Panggilan manusia saya tak penting. Panggilan manusia saya tinggalkan. Yang penting panggilan Allah. Karena itu yang akan menolong di hadapan Allah. Kepala Polisi Kapolda Sulawesi Selatan. Yang videonya viral kemana-mana. Artinya apa? Tentara beriman. Polisi beriman. Dokter beriman. ustad Memanglah beriman. Lebih baik pakai baju setan. Tapi isinya malaikat daripada pakai baju malaikat isinya setan. Betul? Mana pula betul? Baju setan dipakai. Tidak betul. Jangan langsung Ustaz bilang betul, betul. Tidak. Kamu mancing-mancing. Lepas itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka pahami dakwah dengan baik. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu istana di dalam surga. Membangun bangunlah masjid, bangunlah masjid. Kama-kama mau pergi ceramah, bangunlah masjid. Ustaz Somad sudah ada bangun masjid? Tidak, aku mengajak main bau. Tapi kau tidak, tidak ada main bau. Langsung action, bangun masjid, megah, mewah. Lampunya ada luar biasa, walaupun tidak ini. Itu kan siang, malam baru. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Masjid besar Kenapa tak terasa panas Kenapa rasa sejuk AC-nya hidup Kalau terasa panas Baca saja doa Doa Nabi Ibrahim Waktu dibakar oleh Raja Namrus Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim Ya nar Wahai api Kuni Jadilah engkau Bardan Sejuk Wasalaman Selaman ala Ibrahim sebagaimana api tak mampu membakar Nabi Ibrahim. Maka itu rasa panas baca. Ambulah mau baca tiga kali terasa sedih. Kipas angin di belakang. Ustaz Soman, ambo patang baru pulang haji dari Makkah. Kurang sadonyo, angin panas. Tapi ambo tak terasa bu Mengapa itu? Doa nan Ustaz aja tu ambo baca. Ya narukuni bardan wa salamah. Oh, mantap. Sesudah itu datang kawannya bercerita kamu. Rupanya ini tidak ada kemas haji. Makan lalu di hotel. Jadi sesuai juga antara doa. Sebenarnya yang panas itu bukan kulit. Yang panas itu bukan kepala. Letak panas dan dingin itu. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dalam badanmu itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu tak baik, maka yang lain ikut menjadi tak baik. Ala wahyal qalb dan tempat itu adalah hati. Maka sejukkan hati. Kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin. Ibu, ulang nanti bapak. Mana uang? Mana hasil kerja hari ini? Tak ada bu, kata Ustaz tadi bang. Kata Ustaz tadi udah, kepala boleh panas, hatiku tetap dingin. Dingin. Tak juga dingin, banyak-banyak bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha, rasulillah. Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Itu solawat juga Ah bukan itu salawat Pak Ustaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Salawat juga Salawat itu banyak banyak bentuk sholawat. Oleh sebab itu banyak-banyak bersholawat. Man sallallahu alaihi salatan. Siapa yang berselawat satu kali. Sallallahu alaihi biha asra. Allah balas sepuluh kebaikan. Wa hutan aku asra tuh Ditutupi sepuluh dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asra darajat. Dinaikkan sepuluh tingkatan darajat kemuliaan. Yang punya harta, bangun masjid. Yang tak bisa bangun masjid besar begini, kasih dua tiga sak semen. Semen tak bisa, Batu kerikil. Tak bisa batu kerikil. Batu bata. Juga tak bisa. Senyum. Senyum. Nampak orang bangun masjid? Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Sudahlah tak bisa bangun masjid, tak bisa ngasih semen, senyum pun tak bisa. Jumpa sama orang bentuk muka macam jeruk purut dipijak gajah ilaha illallah Muhammad Rasulullah bangun masjid tak bisa membangun masjid makmurkan masjid dengan cara apa salat berjamaah ini sesomain ceramah aja nih salat jamaah salat jamaah tadi tidak ada yang mau lihat salat jamaah saya sholat jamaahnya di kamar. Mana ada sholat jamaah di kamar Ustaz? Ustaz selalu ceramah di mana-mana. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nah, ini Ustaz ceramah makan sendiri nih. Katanya tak boleh sholat di rumah. Mempertimbangkan keamanan. Namun kalau sholat di siko, oh serangan ama-ama garis keras. Sedangkan di jalan tadi, di buku kacau, oh, Ustaz. Namun tidak camehinyo silap, ambunan silap. Nah, jadi Sengaja ini saya jelaskan sebelum terbersit pikiran itu di kepala Bapak Ibu, sengaja saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kalaupun kau ingin membicarakan tentang aib-aibku, wahai kawanku, wahai sahabatku, kalau kau ingin menceritakan cacat-cacat aibku, biarlah di belakangku. Dan kalau bisa, jangan sampai aku tahu, supaya aku tetap bisa berkawan dengan kamu. Jawabannya, so sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah, enak. Kalau nanti tiba-tiba kawan anak bertanya, "Ayah, ayah, itu kawan ayah." "Ya, itu kawan ayah." Sudah lama berkawan, 20 tahun yang lalu. Nah, di mana? Masjid Baitur Rahmah. Apa caranya? Waktu itu datang ustaz dari Pekanbaru namanya Abdul Somad. Waktu itu pengajian sama ayah. Gimana ayah kawan ini sama dia? Waktu pulang sendal kami sama-sama hilang akrab. Indah untuk diceritakan. Sekarang banyak orang tak enak bercerita. Itu kawan ayam, ya. Kenal dari mana? Kami sama-sama sakau. Itu kawan ayah. Itu sahabat sahabat sahabat awal. Sudah lama berkawan, 20 tahun. Gimana kenalan pertama? Sama-sama makan pil anjing gila ada pil namanya tulisan R Rohim 0 itu dimakan oleh anjing gila yang kena rabies yang menggunggung tak lepas-lepas air liurnya mengalir disumbatkan ke anjing gila tenang itu yang dimakan orang sekarang mencari ketenangan Makin besar kota, makin hebat, makin kaya, jiwa batin makin menderita. Masuk ke karaoke, nyanyikan lagu pop, makin kacau. Lagu barat yang menyanyi sama yang mendengar sama-sama mengangguk. What can I do? Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Sama-sama mengganggu. Entah aku dianggu kan? Nyanyi metal makin stres. Akhirnya dimakan pil anjing gila baru agak tenang. Tidak lama sudah itu mati. Dalam keadaan suhul khatimah. Tapi indah diceritakan. Di mana kenal? Di Masjid Universitas Baitur Rahmah. Rajulani ada dua orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulani dua orang. Tahabba fillah, menjalin kasih sayang karena Allah. Ijtama alaih, berjumpa karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Ya Allah, catatkan aku dan Tuan Haji Amran beserta keluarga. Mudah-mudahan kami berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayang karena harta, harta akan binasa. Berkasih sayang karena rupa, wajah akan berubah. berkasih sayang karena kuasa. Tak lama lagi KPK akan tiba. Tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji, sehat Pak. Tengok lagi, sehat Pak Haji. Tiba-tiba pas ditengok, tak ada. Kemana dia tak ada? Kenapa dia tak datang? Kenapa dia tak solat? Datang ke rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak Haji kemana? Alhamdulillah bisnisnya sudah lancar sekarang. Rupanya orang kalau sudah lancar tak ke masjid lagi. Dulu enam kali ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tujuh, tahajud. Begitu sudah kaya, mulai seminggu sekali Jumat. Makin kaya, mulai sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk. Idul Adha cepat datang. Mengambil kur kupon kurban. Ustadz Somad, ini hari ulang tahun Tuan Haji Amran yang ke-89, baru 8 tahun inilah tidak ke masjid karena penyakit gula. Sampai umur 80 masih tetap sholat berjamaah ke masjid. Saya lama termenung mengingat angka 80 dua kali lipat umur saya. Ah, terbuka pula umur saya sudah 40. Padahal selama lama ini, selama lama ini kalau ditanya umur berapa? 27 sesuai yang tertulis di Samsung. Umur 27. Lahir 1977, sekarang 2018, 41 tahun. 39 tahun lagi, entah sanggup entah tidak sholat di masjid. Tuan Haji Amran, tak mungkin anaknya berdosa, tak mungkin berbohong, ceritanya dekat masjid, sampai umur 80, ayah kami ke masjid. Sudahlah membangun masjid, Pergi sholat ke masjid, dua-duanya dapat. Bangun masjid, dapat. Ke masjid sampai 80, dapat. Kita kalau tak sanggup bangun masjid, paling tidak ke masjid. Sudahlah bangun masjid tidak, ke masjid tidak. Kalau ada orang mati, ikut. Nanti nampak keranda lewat jenazah, permisi sama keluarga. Pak, boleh saya ikut? Ikutlah. Bangun masjid tidak, sholat ke masjid tidak. Sombong angku luar biasa. Ini orang yang sombong, aku tak mau ke masjid. Tengok akhir hayatnya. Apakah berakhir di masjid? Ya. Karena ketua masjid baik. Silakan bawa ke masjid. Dan imam pun baik. Yang sombong tak mau di belakang imam, nanti diletakkan di depan imam. Allahu Akbar Fatihah Allahu Akbar Solawat Allahu Akbar doa jenazah. Allahu Akbar doa dua. Pak Imam, tidak dibaca penuh, diskon. Kalau tak pernah ke masjid. Inilah yang akan mengalir. Ma'akal safa'af naita. Yang kau makan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan, makan, makan. Ustaz berapa kali makan? Bergantung undangannya. Lima kali, lima kali makan. Makanya kalau saya sedang makan, apa kata jamaah? Ih, Ustaz Somad makannya sikit ya. Dia tak tahu itu yang ketiga. Nabi Muhammad makannya sikit. Kalau saya sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang kau makan busuk, makan pagi, makan siang, makan malam. Dua on setengah. Satu bulan tujuh kilo setengah. Satu tahun seratus kilo. Saya Walaupun kurus begini, sudah membusukkan 4 ton. Itu yang kita hitung baru beras. Cabai, bawang, tomat, belajar belum kita itu. Kalau yang 4 ton itu disiramkan ke cabai, ambil dari bawah kandang kambing, siramkan ke batang cabai, insya Allah cabai lado akan hijau, merah, mekar, gemuk, subur. Tapi kalau yang empat ton tadi disiramkan, kunyang, layu, mati. Saking kan tak ada yang manfaat manusia. Ma'akal sabablaita. Yang kau makan busuk. Wa malabis sabablaita. Yang kau pakai lapu. Yang kau pakai lapu Abdul Somad. Untuk sekarang manalah pakaian yang paling disayang Ustaz Somad. Ini lah Ini pulang nanti ke rumah. Saya letakkan di lemari. Saya sandingkan dengan kainnya. Saya buat Nanti anak saya lajang akan saya ceritakan. Inilah baju yang ayah pakai waktu diundang ke Universitas Baitur Rahmah dulu. 20 tahun yang lalu nak ceritakan. Tak pernah ayah pakai lagi untuk kau ku hadiahkan. Nanti 20 tahun lagi dia datang kemari dipakainya ini. Anak kemanakan dari Tuan Haji Amran menengok. Ini baju Ustaz Somad dulu. Saya anaknya. Adakah ini akan dibawa mati? tinggal yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan di sini ternyata salat tarawih satu malam satu juz. Ditampilkan ini tiga juz bu ya, juz pokat, juz mangga. Satu malam di sini satu juz, dan orang sholat diamankan oleh tentara. Ustaz Somad, ini bapak-bapak tentara ini akrab dengan kami dari dulu. Untuk apa? Memangnya suasana tidak aman? Aman Ustaz. Hanya supaya lebih tertib saat sholat tarawih. Sampai keluar jalan. Dan 10 malam terakhir Ustaz Somad. Iktikaf. Yang iktikaf sampai 1500 orang. Masya Allah. Tawarakallah. Mengalir pahalanya. Kalau masih hidup diturunkan rahmat. Kalau sudah meninggal dunia. Diselamatkan dari azab kubur. Hari ini kita sedang mengambil pelajaran. Mudah-mudahan anak cucu cicit menantu kita. Kaya-kaya. Bisa membangun masjid jadi sebesar ini insya Allah. Jadi bunyi aminnya banyak yang tak yakin Pak. Doa, doa, doa. Siapa yang sudah berniat, berniat sebelum tidur mau tahajud. Tiba-tiba tertidur sampai subuh, tidak tahajud. Dapat pahala tahajud, tidurnya sodakoh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan tiap malam. Jangan tiap malam. Ditanya sama istri, abang tak tahajud? Yang penting niatnya. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan itu Satu malam satu juz Imam membaca satu juz Yang tempat lain Rokaat pertama Inna Qayna gal gawbah Coba Itu pun tak pakai tempo lagi Nama Imam Valentino Rossi Tapi di sini satu juz satu malam, satu bulan hatam 30 juz mengalir pahalanya. Kira-kira apa lagi kurangnya komplek ini? Dokter ada, tentara ada, polisi ada, masjidnya besar, lampunya mewah, AC-nya sejuk. Apa lagi yang kurang? Jamaah melimpah ruah. Maka kalaupun ada kurang, tentulah manusia di tempatnya silap, salah dan dosa. Saya tak ada silap, saya tak ada salah, saya tak ada dosa. Saat kita berkata, aku tak silap, aku tak salah, aku tak dosa. Saat itu kita sedang silap, salah, dan dosa. Makanya jangan lupa solat sunat taubat. Saya kalau sudah sebut tau, tau kata ibu. Itu makanan. Taubat. Bagi yang Muhammadiyah tak pakai usolli. Allahu Akbar. Bagi yang perti, usolli sunat taubat rakaatain lillah taala. Niat itu kan di sini Pak Ustaz. Niat tak perlu pakai usalli. Apa itu? Niat itu di hati dan hati tidak berbunyi. Hati mana berbunyi? Di dalam dia. Allahu Akbar sah. Tapi ada orang yang ragu. Allahu Akbar. Salat taubat apa salat qobliyah apa salat bani, apa salat tahajud apa salat witir apa salat Maka untuk menguatkan hatinya, usolli sunnat taubat. Berapa rakaat? raka'ataini. Nah, ini bisa juga dipakai nanti mana tahu ke Makkah, ditanya sama polisi sesat salah jalan. Kenapa di sini? Walabbalin. Termasuk orang yang sesat. Sakit teh Tinggal di mana? Oh, tak bisa bilang hotel. Hotel, hotel. Dorkam, lantai berapa? ini, nah, lantai dua. Kalau lantai tiga, salasa rakaatin. Kalau lantai yang empat, arba'a rakaatin. Yang payah lantai tujuh. Al-Maghrib wal-Isya. Bahasa sarap itu bisa juga pakai untuk pay umroh haji. Maka dalam hati mesti dikuatkan. Solatnya solat apa? Solat taubat. Berapa rakaat? Dua rakaat. Ada apa kodok? Adaan usolli sunnata الطول ركعتين lillahi ta'ala. Allahu Akbar. banyak silap salah kita kalau punya dosa ngakunya sama Allah jangan ngakunya di Facebook ini banyak laki-laki ngakunya di Facebook habis dosa dosaku begitu banyak padamu mantan nah dibaca deh ini lah selesai oleh sebab itu mengadu kepada Allah. Selesai itu. Ma'amin muslimin ini mudamban. Kalau ada orang sirat, salah, berdosa, sumaya tatohar. Mandi. Yang paling bagus mandi. Mandi apa namanya bu ya? Mandi tahu. Nah cara mandi taubat nah, tuh ya? Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana yang pertama kali basah? Terserah. Kalau salto ke kolam renang kepala duluan. Basah. Apalagi awak ya, tinggal di kota Padang dakik je pantai apa ke pantai apulai kalau agak-agak ke tengah ndak dosa nan hilang orang ni hilang sekali dah sesudah itu baru solat sunat taubat pagi pertama apa siang apa malam malam bagus karena suasananya sedang tak ada kosong hampa tapi dulu tengah malam sunyi dulu tengah malam suasana sepi sekarang ndak jam 2 malam gol Rupanya sebelah ada orang nonton bareng. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Jadi sholat sunat taubat mau pagi, mau petang, mau siang, mau siang, mau malam. Usolli sunat taubat rakaat ini la Allah. Allah Akbar. rokaat pertama terserah ayatnya. rokaat kedua terserah, tak ada doa khusus. Selesai itu baru istighfar. Astagfirullahalazim. Pendek, yang lebih panjang Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa ilaih. Tapi yang paling afdal paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika sata'tu. A'udzu min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang tuh ya. Payah kami mengingatnya. Mudah, tulis saja di Google. Sayyidul Istighfar. Sayyidul istighfar. Enter, langsung nampak tulisan, download, cetak, print. Tempel di mana yang sering ibu lihat? Mana sering ibu lihat? Pintu kulkas bu ya, tempel. Allahumma antarabi. Saya paling sering nengok dekat kompor, ah, tempel dekat kompor sambil masak. Allahumma antarabi la ilaha illa anta wa ana wa ala wa pagi dicalia, siang dicalia, malam tiga kali. Sepuluh hari tiga puluh kali. Tak jual hafal, cabut bakar. Masukkan ke kopi, minum. InsyaAllah TBC. Hafal kaji karena ulang Pasal jalan dek dilalui. Maka selalu kita ulang-ulang-ulang. Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Meleleh air mata bagus. Astagfirullah. Ditanya deh bini, udah mana nangis, banyak dosa. Dosa sama siapa? Kita kan tak ada dosa, samunan lampu. Jangan. Kalau kita minta maaf silam salah, apa perlu kita katakan dosa kita? Tak perlu. Makanya kalian yang anak-anak muda mau minta maaf, Pak, minta maaf, Pak. Apa salahnya? ada Pak. Jangan sebut. Saya bawa bini bapak tiga hari kemarin. Oh, jangan. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka ini. Tapi kalau terkait dengan benda, dengan duit, dengan materi, dengan uang, mesti kita bayar. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat haji. Ayat puasa cuma satu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Siap satu. Tapi ayat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah 282 ayat tentang hutang piutang duit jadi jangan sangka kalau sudah salaman, silaturahim, utang lunas. Enak aja. Mohon maaf lahir batin, mohon lahir batin. Kapan bayar? Ah, lah tuh ah. Tak bisa. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat dain kecuali utang. Sebab itu utang mesti dibayar. Ini Ustaz Somad cerita utang ini jangan-jangan nyindir. nih. Sampai hari ini tidak ada satu pun orang Padang, Sumatera Barat yang punya utang ke saya. Tak ada. Tapi saya berutang budi banyak. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa emas. Maukah Bapak Ibu melunaskan segala utang-piutang saya? Dah selesai. Nanti kalau ada silap, ada salah, tiru. Bagaimana kemarin Bapak Ibu calon haji hajah waktu mau berangkat ke tanah suci Makkah. Bapak Ibu, tetangga, sahabat, kerabat, andai tolan sekalian, saya undang semua Pak RT, Pak RW, saya mohon maaf atas segala silap salah saya. Ini saya tinggalkan anak istri, tolong jaga baik-baik. Rumah saya anggap rumah bapak ibu. Anak saya anggap anak-anak bapak sekalian. Tapi bini saya bukan bini bapak. Artinya apa? Kita bersaudara. Mau orang Jawa, mau orang Minangkabau, mau orang Melayu, mau orang Bugis, mau orang Banjar. Yang mempersaudarakan kita adalah La ilaha illallah. Itu yang selalu kita katakan La ilaha illallah. Alaihan nahya dengan itu kita hidup. Wa alaihan namutu dengan itu kita mati. Wa biha dengan itu kita dibangkitkan. Dan itu yang akan kita bawa menghadap Allah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kau tutup umurku nanti ya Allah dengan ucapan keluar dari mulut la ilaha illallah. Saya mengazankan anak saya sendiri waktu lahir. Anak saya waktu lahir, saya yang mengazankan. Ke telinganya sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat macam itu, terkejut saja. Pelan. Anak-anak muda, anak-anak lajang, mahasiswa-mahasiswa, kalau kalian tak tahu azan, latihan dari sekarang. Sekarang banyak orang tua tak tahu azan. Waktu anak lahir, diambilnya HP, diputarnya MP3. Maaf ya nak, bapak tak bisa ajar, kau dengar aja sendiri anak yang baru lahir diazankan ke telinga kanan supaya masuk kalimat tauhid ke otaknya, masuk ke hatinya, masuk ke jantungnya. Itu yang pertama didengar. Mentang-mentang duit banyak, dokter. Tak mungkin Pak dokter waktu anak lahir. Nanti kau jadi dokter spesialis juga macam papa. Yang dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tapi anak-anak yang sudah besar tak usah diazankan lagi. Dan pula balik dari sini panggil si kau الله أكبر الله أكبر Apa apa gua? Awak dah semester tiga. Sampai ibu yang dimuliakan Allah SWT. Waktu kau lahir, aku yang mengazankan nak. Dan sementara kau kuliah, waktu kuliah. Kuliah dia di Baitur Rahmah. Berapa kali dia dengarkan azan. Zuhur sekali. Asar sekali. Nanti kalau dia sholat malam tarawih sekali. Kalau dia sholat maghrib sekali maka terdengar suara azan. Banyak kampus-kampus tak ada masjid. Dulu ada kampus namanya Universitas Gaono Masjid. Universitas Gaono Masjid. Karena tak ada masjid di dalam. Sekarang sudah islami, Alhamdulillah. Masjid besar, tak ada alasan. Ada masjid, tapi dosen tidak membolehkan sholat ke masjid. Pak dosen, permisi ya, azan, silakan ke sana. Tapi nilai C, Mau cewek apa sholat? Mau sholat kan nanti bisa. Ya. Tidak matching antara aturan universitas dengan pengajian kampus. Anak-anak mahasiswa sudah diajarkan. Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Tiba-tiba ketika datang masa di kampus, akhirnya anak mengalami kepribadian ganda. Ustadz nyuruh sholat tepat waktu, dosen melarang tak satu dua pertanyaan masuk ke HP bahkan ke tas Ustaz gimana kami kami ini mau sholat tepat waktu tapi dosen pihak universitas tidak mau Alhamdulillah di Baitur Rahmah jam 12 stop semuanya siap-siap ke masjid dunia dapat jadi dokter akhirat dapat sholat tepat waktu terbukti doa Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah Bersyukur yang kuliah di Baitur Rahmah. Dua-duanya dapat. Di dunia, dokter, duit banyak. Fil akhirati, sholat tepat waktu, sholat berjamaah, tarawih satu juz. Alhamdulillah Ustaz, saya di Baitur Rahmah kuliah. Berarti tarawih satu juz? Enggak, waktu tarawih kamu di masjid lain. Sholatlah di sini. Rugi, ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, banyak makanan tapi engkau tidak mau mengambilnya. Kesempatan tak terulang dua kali. Jangan nanti setelah tua di ruang ICU, barulah terbaring terbujur kaku. Masuk suara azan sayup-sayup dari celah jendela. Masuk ke telinga. Hayya ala Meleleh air mata mau salat. Untung istri masih setia menemani. Udah menangis kenapa? Mau sholat? Dulu kemana aja? Dulu waktu sehat petantang pesenteng. Sekarang baru. Alhamdulillah. Kalau orang istiqamah. Maka saat kematian tiba. Tak pun diajar dia. Akan keluar dari mulutnya. La ilaha illallah. Lakinu. Talkinkan. Bisikkan ke telinga orang. Bisikkan ke telinganya kalimat. La ilaha illallah. Ibu latihan membisikkan la ilaha Allah ke telinga kanan, ke telinga bapak. Nanti kalau nampak bapak sakit, bisikkan telinga kanan. Bapak begitu juga, bisikkan ke telinga ibu. Yang belum nikah, yang bisikkan siapa? Makanya nikah. Orang kalau sudah menikah yang membangunkan sholat tahajud suaminya membangunkan istri, istri membangunkan suami. Kamu mau dibangunkan pakai mercon? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Bukan yang mudah ikolan lah begini, amin. Insya Allah, yang sudah menikah untuk anak-anaknya, insya Allah. Hmm, enggak ada untuk anak apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Apa itu hijrah? Pindah, bukan pindah tempat. Yang hijrah itu siapa? Al-muhajir, orang yang hijrah. Man hajara mana Allah, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Mudah-mudahan yang dulu pacaran-pacaran setelah 1440 ini betul-betul hijrah, langsung tertulis di motornya, seno tu bonceng. Katakan tidak. Ini sekarang ada pula yang pacaran syariah. Bedanya apa? Kalau mau jumpa, Assalamualaikum. Manggilnya, ya aki ya ukti. Bulan pertama, ya aki ya ukti. Bulan ketiga, ummi abi. Bulan kelima, almarhum, almarhumah. Tidak ada itu. Tak ada yang namanya pacaran syariah. Kalau kalian suka, ada senang menengok dia. Mana tahu pulang dari sini nanti nampak. Itu makanya dipasang itu tabir di depan ke belakang. Supaya apa? Supaya laki-laki tak bisa melihat perempuan dan perempuan tak bisa melihat laki-laki. Saya bisa. Tapi saya diposisikan kepada laki-laki. Mana tahu ada yang nampak suka berkenan di hati, ah, Tanya lah sekitar, tanya Pak Rektor, tanya Pak Dekan, tanya. Pak, pak, pak, itu yang pakai kerudung itu siapa? Yang mana itu? Eh? Anak saya itu. boleh saya taruh kenalan besok boleh. Silakan datang. Datang maghrib ya. Orang dulu nyuruh datang maghrib. Kenapa suruh datang maghrib? Fit and proper test. Azan dulu. Azan. Bapak nggak azan. Saya batuk. Azan. Habis itu baru sholat maghrib. Dites. Bibit, bebet, bobot. Bisa tak jadi imam? Ini akan menjadi imam. Anak menanti cucu-cucu saya. Begitu. Orang sekarang enggak suruh datang siang ke kantor saya. Mau tes. Bisa nyetir atau tidak? Pertanyaannya apa? Punya mobil apa enggak? Kalau datang pakai kap 70, pulang. CB 100, mogok. Tapi kalau datang pakai mobil, oh, sedan Ferrari merah metalik, harga 5 miliar, pintunya dua. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. 2020 keluar mobil tak berpintu sama sekali. Jangan kau pandangkan hartanya. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang meminang anakmu, meminang adikmu, meminang anak kemanakanmu. Yang kau pandang pertama din agamanya. Taat dia beragama. Wa khuluquhu, baik akhlaknya, sopan dia, salat dia, Pasal nikah dah. Tapi nanti ibu-ibu kalau datang alumni Baitur Rahmah tak perlu tes lagi. Salatnya berjamaah, tarawihnya satu juz, salat zuhurnya jam 12 sudah keluar lokal. Fit and proper test. Dari mana? Baitur Rahmah. Masuk. Itulah dia. Daftarkan segera sebelum kuota ditutup. Di sini tidak mengajar siswa, tapi ditutup kuota. Lewat dari jumlah pemerintah Republik Indonesia sudah membatasi swasta tidak boleh lebih dari kuota yang sudah ditetapkan. Kalau lebih kena penalti. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba orang ingin mendapatkan fasilitas yang baik. Dunianya dapat, akhirat melayang. Tapi hijrah, hijrah, hijrah. Pindah. Kalau pindah tahun, tiap tahun kita pindah. Kalau pindah tempat, kita sudah bolak-balik pindah tempat. Pindah maknanya adalah dari yang tak baik menjadi baik. Mudah-mudahan yang belum sholat, suami-suami ibu yang belum juga sholat, mudah-mudahan segera sholat insya Allah. Alhamdulillah sudah sholat, sudah mendengar pengajian sudah sholat, suami saya sholat sekarang Ustaz. Gimana sholatnya? Sholat Jumat. Suami saya nggak sholat Pak Ustaz. Dari dulu nggak sholat apa sekarang? Dari dulu Pak Ustaz. Loh, kenapa ibu mau nikah sama dia? Saya setan, dia iblis. Kami tak baik Pak Ustaz. Tapi sekarang saya berpikir dunia ini kami akan pindah. Di dunia ini kami tak lama Ustaz. Setelah ini kami akan pindah ke alam barzah. Dari alam barzah kami akan pindah ke alam akhirat. Dan tempat di sana cuma dua. Sorga atau neraka. Booking tempatnya dari sekarang. Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid. Walaupun sebesar kandang kucing. Kofas kit. Kofas kandang. Kit kucing. Bahasa Arab kit kucing, bahasa Inggris cat. Mirip-mirip, kit cat coklat. Membangun masjid walaupun sebesar kandang kucing. Kalau sebesar kandang kucing mana bisa orang sholat? Itu perumpamaan, sekecil itu pun yang kau bangun. Maka Allah. Tapi saya pikir alumni-alumni dokter-dokter, ekonom-ekonom karena ada fakultas ekonomi damat dari Baitur Rahmah. Setiap yang sekolah kemari, pasti dalam kepalanya berpikir, aku akan jadi dokter, aku akan jadi SE, sarjana ekonomi. Kalau aku tamat nanti, aku akan bangun masjid. Tak bisa sebesar ini, setengah ini, seperempat ini, sekecil ini. Maka rezekinya barokah. Andai dapat, Alhamdulillah. Andai tak dapat, innamal a'madu bin niat. Segala amal diawali dengan niat. Saya mulai tadi jam 2 kurang 15 sekarang jam 3 kurang 15, saya sudah bicara 65 menit menurut jam sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu waktu Saudi Arabia, masih jam berapa? Ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Ustaz, apa yang menyebabkan solat seorang hamba tak diterima oleh Allah? Irji ila salatika fa innaka kalam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila salatika fa innaka kalam tusalli. Ulangi lagi salatmu karena salatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila salatika. Tiga kali ulang. Kenapa salat disuruh ulang sampai tiga kali? Karena tidak ada tumah Nah, Ila akamta kalau tegak hatta tatma'inna qa'iman. Tegak. Kalau ruku ata tumainna raki'an. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau sujud sampai tumaknina. Kalau salat di Masjid Baitur Rahmah pasti tumaknina karena imamnya cuma yang biasa orang tak tumaknina salat sendiri macam bambu di hembus angin. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah maka sholat berjamaah. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa-mahasiswi Baitul Rahmah pasti sholatnya ada nina karena sholat berjamaah bersama imam. Dua, yang menyebabkan sholat batal. La sholata, tidak sah sholat.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 Jadi Ustaz dulu ngaji sama siapa? Ulama-ulama Minangkabau yang mengajarkan mengaji. Alif di e, atas, alif di bawah, alif depan, u, a, i, u. Di atas itu kan dari Minangkabau. Alif dua di atas, an. Alif dua di bawah, in. Alif dua di depan, un, an, in, e, un. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak kini tidak tahu itu lagi. apa guru mengaji nanti ini bukan dari Minangkabau tapi dari Yogyakarta. Jenenge sapa? Kiai Haji As'ad Humam. a bataba batata batata batasa basaba. Yang dulu hampir seluruh Sumatera itu guru dari Minangkabau. lip di ATA, alif dua di ATAN. Mengalir pahalanya. Jangan sampai Fatihah tak betul. Apa kiat hijrah? Bagaimana cara agar kita tetap istiqomah? Yang pertama selalu pergi ke rumah sakit. Balik dari sini, jangan pulang ke rumah, pergi ke rumah sakit. Nanti kalau security nanya, mau ke mana mbak? Mau nengok orang sakit di rumah sakit. Mau ruangan berapa? Sadonan risiko ingin ambil dia. Saya kalau diajak jamaah, Ustaz ayo kita ke ruang ICU. Datang, tertulis dia ICU. Artinya ICU. Ambo mencari waang, waang tidak bisa mencari ambo. Nampak di sana orang cuci darah, keluar darah dari dalam badan, masuk ke selang, masuk ke mesin, dicuci lima jam, masuk lagi. Sakitnya berapa? Duitnya berapa? Maka kita yang sehat bersyukur nikmat sehat dengan banyak-banyak beribadah. Ibadah. Tak juga bersyukur nengok orang sakit, pergi ke kubur menengok orang mati. dia tema kaya bawa mati. Tengok bagaimana apa yang akan dibawa. Tinggal dan akan dibawa solat solat inna awwala ma yuhasabu bil amru kiamat qiyamah yang pertama kali dihisap dihitung hari kiamat solat yang ketiga buat komunitas komunitas alumni Baitur Rahmah buat satu contoh sekolah percontohan madrasah tahfiz Quran alumni Baitur Rahmah anak yatim uang sekolahnya tanggung guru-gurunya. Kalau sudah ada, yang sudah ada jadi agak. Alumni-alumni, pulang dari sini, buat ikatan alumni, pergi. Cari mana sekolah. Pak Kepala Sekolah, ya. Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa papan tulis yang bolong? Berapa atap yang perlu diganti? Bapak mau ganti? Enggak, bertanya saya. Bantulah. Itu yang akan membuat kita istiqomah insya Allah. Saya sebelum datang ke kota Padang, kami tidak dari Payakumbuh. Padahal kalau dekat dari Pekanbaru dekat Payakumbuh, tapi kami mutar ke Indragiri Hulu, masuk ke Kuantan Singingi. Kenapa? Karena menyalurkan dana untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah di suku Trasing di dalam hutan. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat buat komunitas. Saya banyak ceramah ke tempat-tempat bertemu dengan komunitas. Ustaz Somad, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Pensiunan Perusahaan Minyak. Oh. Ini apa? Komunitas mantan tatu-tatu. Isinya ulangan batatu satu. Waduh tatunya ular kobra. Setelah tua, huh, ketek. Jadi cacing pita. Mantap. Ustaz, kami komunitas. Anak mau komunitasnya. Komunitas pejuang subuh. Tertulis di bawah. Pejuang subuh. Zuhur dan subuh. Komunitas pejuang subuh. Zuhur kemana? Tak zuhur. Masjid lain kau. Oh. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke istidraj? Kok istidraj itu Istidraj itu bahasa singkatnya tasase di jalan nan lurus. Banyak orang sesat di jalan berbelok. Tapi ini tidak sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Nauzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidros. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz. Tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah. Begitu pulang motor hilang. Begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sudah sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah. Tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istirahat. Tetangga saya Pak Ustaz, tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min aitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj kami mainkan mereka. Karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai. Mereka sangka Allah lupa. Tidak. Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong. Ambo surang deh. Ambo tanya malaikat, mana jamaah Baitul Rahmah? Mereka VIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VIP? Solat tarawihnya satu juz. Salat berjamaahnya tidak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk. Saking kan khusyuknya sampai terlalu. Masjid lain orang kepanasan, ya tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah Padang, naik ke atas. Hanya saja, hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan menengok ke atas, karena sini kaligrafi banyak. Eh, lancak mana kaligrafi. Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jauhnya pakak. Mungkin ini orang gunung, orang gunung itu ada Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, mas, hujan. Kalau sunnah kalau ngasih tahu suaminya hujan, hujan. Lah basah kain lah. Tapi sampai lain enggak, hujan, hujan, hujan, hujan. Nah, jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan. Ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada lima langkah. Yang pertama, faizun kasih nasihat. Adinda, come here, sekolah sebentar. Janganlah kareh-kareh bersuara. Sakit hati dia naik. Memang baik istilahnya. Faizun, kasih nasihat tak sempat. Tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau tidak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunna fil madaji, bisa tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita bisa tempat tidur sebulan. Memang itulah dan ditunggu itu. Nasihat dan nyodana ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Nan katigo, wadribuhun. Ada jenis perempuan dipukul baru dia berubah. Wadribuhun karena tak juga berubah, begitu mau ditempeleng dipotonya. <laughs> Di uploadnya ke Instagram. Teganya, teganya, teganya, teganya. Tak bisa. Pukul sekarang tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak juga bisa. Yang kelima, maka jatuh. Ada satu surat dalam Quran namanya tolak. Mediasi dulu, bukan langsung. Jadi bukan mentang-mentang kasar. Ini banyak laki-laki sikit sedikit oh, talak seratus. Enak aja. Ingat, laki-laki yang pemarah langsung lewat talak seratus, talak seribu, jatuhnya tiga. Kalau sudah jatuh talak tiga, tidak bisa menikah sebelum istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain. -laki Baik. Dan jangan lupa, orang yang sudah menjatuhkan talak tiga, tidak ada yang lebih cantik daripada jeli Apa itu Jangan Jendolam. Waspadalah. Maka hati-hati. Langkah yang keempat, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, nenek mama, panggil semua, panggil pula wali, duduk. Ini harus mediasi. Apa judul tema mediasinya? Mau dibawa kemana hubungan ini? Tak juga mempan, barulah yang kelima, itu langkah sudah mentok tak ada lagi, puncak barulah pola. Karena kau tak juga berubah, kau melawan, kau emosi, akhirnya jatuh talak satu pun masih bisa rujuk tiga bulan. Gimana? Sudah jatuh? Allah itu sepuluh aku dapat. Bulan satu, gimana? Bulan kedua Lima berapa? Mulai turun harga. Bulan terakhir, aku mau rujuk, masih bisa rujuk. Kalau sampai tiga bulan tidak rujuk, habis putus. Setelah bulan keempat baru mau rujuk, bisa lagi rujuk, tapi pakai akad baru. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada mahar, ada ijab, ada kabul, ada wali, ada saksi dua orang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itulah namanya pengantin baru stok lampu. Apa hukum bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang agar melawan? Apa hukumnya bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang ibunya agar jangan melawan bapaknya? Ibu bapak mesti berpikir baik-baik. Anak tuh ada kan karena hubungan ibu bapak baik dulu kan. Kalau tak baik mana mungkin dia ada. Sekarang setelah dia ada, kenapa dia yang jadi korban? Ibu marah, otomatis dia marah. Anak ini melawan. Dan kalian sebagai anak tak boleh kalian lawan ibu ayah. Tak boleh. Walaupun dia kafir, tak boleh. Wa in jahadaka kalau bapak ibumu memaksamu ala an tusyrika mempersekutukan Allah, fala tuti'huma. Jangan kau ikuti. Tapi untuk melawan tak boleh. Wasahibhuma fid dunia ma'rufa. Tetaplah berbakti kepada orang tua. Jangan mentang-mentang udah ngaji, balik dari sini panggil mak. Mak, sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Tapi dengan cara yang santun. Tapi dia nyuruh saya melawan ayah saya, Pak Ustaz. Cari nenek mama. Cari paling ulama. Ibu kamu tuh suka ngajinya sama siapa? Oh, dia sama ngaji sama Ustaz Jel Fatullah. Akan tahu, Ustaz Jel, tolong ceramahi. Ustaz Somad menyambut Ustaz Jal, apa hubungan Ustaz? Itu kakak kelas saya. Kakak kelas saya. Banyak orang yang tersentuh hati mendengar ceramah Ustaz Jal. Oh, dengan Ustaz Jal dia tak mau Sama siapa? Dia maunya dengan Dr. Eka Putra Wirman. Itu kakak kelas saya juga dulu di Maroko. Dengan Ustaz Eka. Dengan Dr. Pak Rektor Win. Oh, maunya dengan Ustaz Fulan. Dia dengan Ustaz tak mau, maunya dengan nenek mama, dengan tokoh adat, dengan tokoh masyarakat. Pokoknya cakap siapa yang dia dengar, Nah, insya Allah. Begitu. Bukan kita yang melawan. Karena melawan orang tua ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua. Ustadz kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini. Ini. Ini. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato wal mutashimat minta buatkan tatu wal mutanammisat mencabut mencukur merobah wal mutafallijat mengotak-atik gigi kalau giginya memang tak layak boleh ada kalau senyum dia tiga hari kita tak bisa tidur <laughs> itu boleh dia bawa ke dentist boleh tapi yang sudah layak banyak sekarang orang sudah layak bagus dia otak atik Dipakai dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi. Pakai warna-warni lagi. Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, huh. mata atik tak boleh. Plastik semua. Sampai ini pun plastik. Lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Tak usah. Kau cantik bukan karena plastik itu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Bahasa bawahnya apa? Inner beauty karena cahaya tahajudmu, karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung rambut Pak Ustaz, Allah melaknat yang menyambung rambut. Tapi saya kena penyakit Pak Ustaz gugur semua gundul. Kan saya tak nampak. Suami saya melihat Pak Ustaz, kasih tahu dia, "Bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya." Aku tak pernah request. Kata suami, apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi. jangan beram. Insya Allah Bapak itu bisa menerima Ibu apa adanya. Kita doakan supaya hati Bapak tak berpindah ke lain hati insya Allah. Tidak lo banyak yang mengaminkan. Menurut syariat, wanita hamil di luar nikah tak boleh nikah sampai wanita itu melahirkan. Tapi di saat sekarang, banyak wanita hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dicetak oleh Gemah Insani Press Jakarta, sudah terjemah ke bahasa Indonesia, panjangnya satu meter, harganya sejuta delapan ratus. Di sana disebutkan perempuan kalau hamil menikah nikahnya sah dengan syarat memang laki-laki itu yang menghamilinya. Maka nikahnya sah. Maka kalau ada Pak Kua menikahkan perempuan hamil, nikahnya sah. Maka Pak Kua tak perlu tanya, ada berapa bulan? Yang bertanya itu dokter. Pak Kua tak perlu nanya. Nanti cirinya yang model perempuan hamil itu mertuanya dari cara manggilnya udah lain. Kalau yang belum hamil itu nanya, "Hai menantuku." Gitu ya. "Hei." Itu tanda tanda. Aku terima ini kau gimana tuh? Ah, hei. Yang sekolah ya. Nikahnya sah, tidak perlu diulang. Anak lahir tak perlu diulang. Tapi efek akibat dari pernikahan itu muncul empat masalah. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak bisa pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa terserahlah, bin kardus, bin botol. Dua, kalau anak pertama lahir laki-laki, lahir anak nan kedua padusi, perempuan-perempuan, nanti anak nan pertama iko indak bisa mawalikan nikah hadiahnya. Dek apa dek inyo basudar, saudara sa amak, Saudara sama tidak bisa jadi wali. Tiga, kalau si bapak mati, si anak tidak dapat harta warisan, dia tidak ada hubungan nasab. Nang keampe, kalau si anak nan patamu anak gadis cantik jelita dipinang oleh laki-laki, si bapak tak bisa menjadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya wali ha hakim Pak Kua. Apa salah saya Pak Ustaz? Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, DNA sudah periksa di Singapura. Ini anak saya. DNA nggak laku mas bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Ambo sebenarnya ndak ambo lagi tahu salahnya, tapi dia yang maksa jo. Sudah salah. Lah jalan. Ya, Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah, muharram, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. <laughs> Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkalawi 40 tahun mengaji di Mekah. Ini tidak, jurusnya limo sih. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nusul Quran bid'ah, Marhaban bid'ah, Barzanji bid'ah, Sayyidina bid'ah, Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah. Maka kalau bersuara orang, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu saudaraku. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut mu'arab, itu ngaji. Ngaji. Kita ini pengajian. Isinya tidak ada yang mungkar. Mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim, maka dalam rangka watawasau bil hak watawasau bisab maka akan datang masjid-masjid surau langgar musalla buat ini habis satu Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Acara Rabiul Awal buat Maulid Nabi dengan cara peringatan Maulid Nabi puncaknya tanggal sekian, seminggu sebelum itu adakan lomba jadi imam, lomba muazzin, lomba barzanji, lomba marhaban sehingga malam itu nanti hadirkan Ustaz Mubalik penceramah supaya dicuci lagi akidah, dibersihkan daripada kemungkaran. Bagaimana pengertian bid'ah itu Pak Ustaz? Sebagai beberapa bid'ah itu karena di masjid kami tak pernah mengadakan memperingati hari-hari besar Islam. Peringati hari besar Islam, undang alim ulama, adakan pengajian, ada pun definisi bid'ah. Kalau tidak ada dalil, maka bid'ah. Selama ada dalil umum, selama masih dipayungi oleh tausiah. Isi kajiannya adalah tausiah. Nanti mawet Nabi tausiahnya tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi. Nanti bulan habis Maulid Nabi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tausiah lagi. Isinya tentang bagaimana cara sholat Nabi. Karena Isra Mi'raj adalah peristiwa pengambil sholat. Habis Rajab, Sa'ban, menyambut Ramadan. Ramadan, nuzul Quran. Syawal, alal bihalal. Itu momen-momen persatuan umat. Pokoknya masjid yang belum membuat, buat. Susun kepanitiaan. Ramai. Dengan ramai begini yang selama ini imannya down, lemah. Menengok ramai. Eh, rupanya ramai juga umat Islam. Ternyata sholat subuh aja yang sunyi. Kalau tablik akbar ramai juga. Itu makanya Idul Adha itu disuruh istri ikut menengok pemotongan, anak gadis dibawa. Untuk apa? Karena ada orang menengok orang ramai bangkit semangatnya, hidup jiwanya. Makanya Idul Adha suruh anak istri ikut datang memotong, menengok pemotongan. Oh, orang Islam ternyata ramai juga kalau bagi-bagi daging kambing. Untuk apa itu? Show, show menunjukkan force kekuatan. Orang luar lihat kita, ini kalau video ini di share, tunjukkan bagaimana yang di luar sana menonton lewat layar, share ke seluruh Indonesia, share ke seluruh dunia. Orang berpikir dua kali, jangan usir Ustaz Somad. Itu datang nanti pasukannya dari bumi Minangkabau. Jangan macam-macam dengan orang Minang. Kemana bumi dipijak, di situ awak membuka rumah makan. Di setiap penjuru negerinya ada rumah makan Minangkabau. Macam-macam mereka Saya ceramah di Sydney, di Australia, diajak makan di rumah makan orang awak minang kamu, Gebu Minang di Sydney. Ha, duduk saya. Ustaz Somad, senyum-senyum. Ya, ambo lah lama di Australia. Lebaran tahun, Pak. 35 tahun di Siko Ustaz. Orang kita di mana-mana ada berada. Oleh sebab itu, maka ini adalah syiar kekuatan. Bangkitkan semangat. Saya sudah ceramah Satu jam 30 menit, 90 menit. Anak-anak muda dari tadi tetap tegak berdiri. Bayangkan itu. Pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda insyaallah. Yang tegak berdiri pahalanya dua kali lipat dari yang duduk. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri. Ini dua yang terakhir. Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Karena sekarang banyak hamba setan. Bagaimana pembagian warisan kalau suami meninggal tapi meninggalkan sebuah rumah dan anak enam orang, lima perempuan, satu laki-laki. Apakah mertua juga mendapat? Mertua tidak dapat. Mertua tak dapat. Saya sampaikan bapak mertua jangan sedih, jangan sakit darah tinggi, bapak tak dapat. Tapi kalau menantu bapak baik nanti bapak dibaginya insya Allah. Nah, jelas ya, mertua tak dapat. Harta warisan yang mau menjadi ahli waris tinggal lima ini saja. Tak ada ahli waris yang lain. Tinggal lima ini saja. Rumah mau dijual. Berapa harga rumah itu? Biar mudah baginya satu miliar. Lima orang perempuan, satu laki-laki. Laki-laki itu dianggap dua, tambah lima perempuan. Lima tambah dua sama dengan tujuh. Maka duit lima mil, satu miliar dibagi tujuh. Bagilah. Satu miliar dibagi tujuh, yang laki-laki dua bagian, yang perempuan satu, satu, satu, satu, satu, lima. Selesai. Mudah cara membaginya. Kalau laki-laki dapat 100, perempuan dapat 50. Lizzakari mithlu hazil unsayain. Laki-laki dapat dua kali bagian perempuan. Ustaz, bagaimana cara minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Saya mau haji Ustaz Somad. Gimana minta maaf? Cari ahli warisnya. Sudah saya cari tempat tak ada. Kamu ngotot betul utangnya apa? Malu saya ceritakan yang Pak Ustaz. Loh, malu gimana saya jawab? Gini Pak Ustaz, waktu SMP dulu makan bakwan tiga bayar satu. Carilah tukang bakwan itu. Cari tempat SMP dulu, rupanya sudah jadi ruku. Keluarganya tak ada, tak ada. Ayu Haris tak ada, tak ada. Hitung berapa utangmu, bayarkan ke fakir miskin, anak yatim, masjid, masalih, ammah. Begitu cara membayar hutang, orang yang sudah meninggal dunia. Hitunglah, berapa dulu bawannya kamu makan? Uh, yang libur cuma Sabtu Ahad aja Ustaz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Memang kelas bakwan luar biasa. Nah, hitunglah. Kelas berapa kamu makan? Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Tampaknya sama, pindah-pindah beberapa tampak. Nah, hitung surang. Hitung surang. Karena ada rumah makan, ambil surang, hitung surang. Nah, hitung sudah dapat nanti serahkan ke fakir miskin nanti jompo. Habis itu doakan dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'fsi madakalahu. Ampun dak lu dapat bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa awak. Iko banyak bana dosa bak warna dimakan. Tapi yang kare-kare dah ngade orang sebelah. Minta akan ampun dia kepada Allah. Allah ja'al jannata maswahu. Jadikan kuburnya sebagai salah satu taman surgamu. Jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu. Karena saya menorehkan luka kepada nenek saya. Saya belum sempat minta maaf kepada almarhumah. Bacakan Al-Fatihah. Untuk almarhumah, bacakan Al-Fatihah. Wa in khatimul Qur'an. Kalau sanggup membaca sahatam Qur'an. Fahuwa hasanun. Nan seelok-eloknya sahatam Qur'an. Tak sanggup baca sahatam Qur'an membaca ummul Quran, membaca qalbul Quran, hatinya Quran Yasin. Innaka laminal mursalin. Tak sanggup membaca hatinya Quran, maka baca Ummul Quran Al-Fatihah. Cari pembangunan masjid, serahkan satu sak semen, pahalanya untuk almarhumah nenek, untuk almarhum datuk. Sampai apa tidak nih Pak Ustaz? Yang ragu bahwa bacaan Quran tak sampai, tolong kasih namanya lengkap. Nanti kalau dia meninggal, saya bacakan dari Riau. Kalau tak sampai, Coba cepat kasih kabar. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, untuk apa kau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang ber iman. Itu bukan akal-akalan Abdul Somad. Itu pendapat Imam An-Nawawi, imam terbesar mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sedekah, semen, keramik, nasi bungkus sampai mana dalilnya? Datang saat menjumpai emaknya Ummi matat semakku mati meninggal dunia Apa atau sedaku anha Kalau aku bersedekah pahalanya sampai atau tidak kata Esing. Eh, Nabi bersedekahlah pahalanya sampai ayu sedekatu afdal sedekah apa yang paling afdal kata Nabi sedekah yang paling afdal saqiyul ma memberikan air minum apa maknanya sedangkan memberikan sedekah air minum saja sampai ke makam ayah makmu apalagilah sate padang apalagilah gulai sampai semuanya oleh sebab itu maka buat baik puasa sampai Man mata siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun punya utang puasa, samaan anhu waliyuhu. Ahli warisnya, anaknya melaksanakan puasa. Nenekmu dulu punya utang puasa, engkau berpuasa. Puasa puasamu sampai untuk dia. Tapi yang paling mustajab adalah do Doa, doa. Setiap selesai salat kau doakan nenekmu. Allahumma firlah warhamha wa antiha wa anfanha Saya tak ada hubungan dengan nenekmu, tapi kalau saya lewat, lewat di makamnya, saya tetap doakan dia. Ini makam nenekmu, ya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah muslimin wa musakhirin nasallahu ala lakul afiyah. Tak hafal kami Pak Ustaz, buatkan nanti baliho Masyarakat Padang buatkan baliho besar, doa ziarah kubur, tempel di seluruh kubur di kota Padang. Doa ziarah kubur, di sudutnya buat coblos nomor. Lebih bermanfaat daripada dibuatkan baju kaos, kain sarung. Ustaz kok tahu? Saya pernah dapat. Tapi sarungnya tak saya pakai karena mengganggu orang sholat. Allahu Akbar. Nampak di ujung coblos nomor Eh, lawan nembo kok sih orang belakang. Nah, maka pahalanya sampai. Salam dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi yang pertama. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salat salam imam nanti salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab. Nampak jawab Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, salam dari kita untuk orang mati.